Alaihi Wasallam dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kondisi uh, Jazirah Arab yang penuh dengan agama-agama yang menyimpang, yang dimana uh, penyimpangan yang amat parah tersebut uh, merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus seorang nabi yang akan perbaiki agama yang telah menyimpang ya untuk mengembalikan agama yang telah menyimpang kembali kepada agama tauhid yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, datangnya Nabi saw. alaihi wasallam atau munculnya Nabi saw. alaihi wasallam telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Kabar gembira tersebut telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu ya sehingga penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam uh, kitab Injil, demikian juga terdapat dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, mengisyaratkan hal ini dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa idh qala Isa bin Maryam, Ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين tatkala Isa bin Maryam berkata wahai Bani Israel sungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian yang membenarkan kitab yang telah ada sebelumku yaitu Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad dan aku sebagai pemberi kabar gembira kepada kalian tentang datangnya seorang rasul yang akan datang setelah aku yang bernama Ahmad. Namun apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin." Tatkala Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bayinat, penjelasan dan dalil yang begitu banyak, qalu hadza sihrun mubin. Maka orang-orang Nasrani mengatakan ini semuanya hanyalah uh, sihir yang nyata. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan hanya dalam Injil bahkan dalam Taurat ada penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Araf Allah Subhanahu Wa Taala eh, berfirman alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum ya Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yaitu bahkan bukan cuma sifat nabi, nama nabi pun tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dan juga sifat Nabi SAW yang menyuruh mereka berbuat kemakrufan dan melarang mereka berbuat kemungkaran dan yang menghalalkan segala perkara yang baik dan mengharamkan segala perkara yang buruk bagi mereka. Bahkan Nabi SAW Alaihi membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka. Jadi Allah isyaratkan bahwasanya dalam Taurat dan dalam Injil ada penyebutan tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, eh, sebagian Injil yang yang belum ter eh, apa namanya belum tersimpangkan atau penyimpangannya masih sedikit ya seperti Injil Barnaba Injil Barnabas masih disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW demikian juga Taurat As-Samirah ya Taurat As-Samirah juga masih tersebutkan tentang Nabi Muhammad SAW wasallam. Demikian juga Injil-Injil yang lain. Meskipun sudah ada penyimpangan, masih ada isyarat tentang penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwani fil akhwati fid din azani Allah ayakum para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah kita dapati memang benar para pendeta-pendeta dari uh, golongan Yahudi maupun orang-orang Nasrani mereka mengabarkan akan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh sahabat Salman Al Farisi tentang perjalanan yang mencari agama yang benar ya, perjalanan yang sangat panjang sehingga akhirnya dia pun bertemu dengan seorang pendeta Nasrani ya di Amuria. Tatkala pendeta tersebut akhirnya akan meninggal dunia, maka Salman Al Farisi radhiyallahu anhu meminta kepada pendeta ini untuk memberi wasiat kepadanya. Apa kata sang pendeta kata sang rahib? Kata dia, e, sekarang ini saya tidak tahu ada seorang pun yang seperti saya. Agamanya sepertiku. Akan tetapi, kata dia, kata pendeta tersebut, sudah tiba saatnya, sudah datang zamannya diutusnya seorang nabi. Ya, yang dia akan diutus dari yang akan diutus pada suatu tempat yang di situ banyak pohon korma ya. Yang di situ banyak pohon korma. Kemudian pendeta tadi juga menjelaskan bahwasanya di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada cap kenabian dan Nabi dan Nabi tersebut memakan hadiah dan tidak mau makan sedekah. Kemudian apa kata pendeta tadi? Fa ini sata'ata an takhlusa ila tilkal biladi faf'al fa innahu qad adhallaka zamanuhu. Kata pendeta tadi, wahai Salman Al-Farisi, jika kau mampu untuk pergi ke tempat tersebut, tempat yang penuh dengan korma, yaitu maksudnya adalah Madinah, ya, maka lakukanlah karena sungguhnya telah tiba zamannya sekarang ini diutusnya nabi tersebut. Demikian juga eh, orang-orang uh, Yahudi yang tinggal di kota Madinah, bahkan mereka sengaja datang ke kota Madinah karena mereka tahu Nabi Alaihi Wasallam akan diutus pada suatu tempat yang kondisinya seperti kota Madinah, yaitu ada Baina Harratain, kemudian ada eh, pohon-pohon uh, korma yang mereka tahu tempat tersebut adalah tempat adalah kota Madinah. Sehingga mereka pun berdatangan berhijrah menuju kota Madinah menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering terjadi uh, Uh, sering terjadi uh, apa namanya pertempuran atau saling permusuhan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang penduduk kota Madinah ya, yang tentunya penduduk kota Madinah tatkala itu adalah para penyembah berhala melakukan kesyirikan ya sehingga orang Yahudi sering sesumbar kepada orang-orang Madinah, penduduk Madinah asli yang mereka menyembah berhala. Mereka yang sesumber orang Yahudi. Mereka mengatakan, nanti kalau diutus orang Nabi, maka kami akan bersama Nabi tersebut akan memerangi kalian dan kami akan menghancur kalian. Orang-orang Yahudi sering mengatakan demikian kepada uh, penduduk Madinah. Dan ini sering didengar oleh penduduk Madinah, akan datang seorang nabi, akan datang seorang nabi dan nabi tersebut akan berperang bersama orang Yahudi melawan kita, melawan orang-orang Madinah. Dan ini sering didengar oleh penduduk Madinah yang masih beragama uh, kesyirikan tatkala itu. Ya. Namun subhanallah tatkala datang nabi tersebut, tatkala datang uh, nabi tersebut ya, bahkan orang Yahudi mengatakan akan segera tiba masanya akan segera datang nabi tersebut. Namun tatkala Allah utus Nabi Muhammad SAW datang kota Madinah, justru orang-orang Yahudi yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, justru orang-orang penduduk kota Madinah yang dahulunya berada di atas kesyirikan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walamma ja'ahum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Ya, tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi, membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi, ya, yang itu tertulis dalam kitab Taurat yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Allah selanjutnya? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan yang dahulu orang-orang Yahudi, mereka serang istiftah. Mereka mengatakan kami akan menang melawan kalian wahai orang orang kafir, wahai orang-orang penyembah berhala. Mereka sering sesumbar, ya mengatakan akan datang seorang nabi dan kami akan berperang melawan kalian dan akan mengalahkan kalian. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Namun tatkala telah datang kepada mereka apa yang mereka tahu akan kebenarannya, mereka pun kufur kepadanya, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Al-Qur'an. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang uh, kafir ya. Oleh karenanya kita tahu uh, sebagaimana Eh, orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga mengetahui akan hal itu. Sehingga tatkala eh, tatkala eh, Abu Sufyan datang bertemu dengan Herakal ya. Kemudian Herakal bertanya kepada Abu Sufyan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di awal dari Sahih Al-Bukhari. Herakal bertanya tentang Heraklius bertanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya setelah dijelaskan oleh Abu Sufyan, Herakal yakin bahwasanya itulah sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Injil. Ya. Maka Herakal berkata, "Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, lam akun azunnu annahu minkum." Ya. Kata Herakal, "Saya sudah tahu bahwasanya uh, nabi tersebut akan keluar, akan muncul, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya tidak menduga kalau ternyata nabi tersebut dari golongan kalian, dari jazirah, dari orang-orang Arab ya. Orang-orang Yahudi juga menyangka demikian, sudah tahu bahwasanya nabi akan diutus. Namun mereka menyangka bahwasanya nabi yang akan diutus adalah dari eh, kalangan Bani Israel. Namun ternyata Allah memilih eh, Nabi SAW dari keturunan orang-orang Arab. Ifani fillah wa tifiddin azani Allah wa yakum para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, ternyata benar apa yang diduga oleh orang-orang Yahudi bahwasanya sudah tiba saatnya diutus Nabi Muhammad SAW itu ternyata benar ya. Dan waktu-waktu e, itulah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW wasallam. Ya. Namun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beri cahaya bagi umat manusia yang akan mengeluarkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan kesyirikan, dari kerusakan moral menuju jalan yang terang benderang, menuju akhlak yang mulia ya. Sebelum di, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW terjadi kejadian yang sangat besar, jadi yang sangat besar yaitu tentang peristiwa e, tentara bergajah yang datang dari negeri Yaman yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abraha Al-Habashi untuk menghancurkan Ka'bah ya. Peristiwa ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ya. Sebelum saya menyampaikan kisah itu ya, saya akan menjelaskan sebab kenapa Abraha ingin menghancurkan uh, Ka'bah ya. Ketahuilah para pendengar radio, radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala awal kejadian penghancuran atau keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah awalnya terjadi kisah terbunuhnya kaum mukminin ya di dalam parit yang digali oleh atas perintah seorang raja yang zalim yang bernama Zunawas ya, atau Zunawas yang dia ingin menghalangi kaum mukminin tatkala itu dari agama Nasrani ya. Ya. sehingga dia kemudian menggali parit dan barang siapa yang tetap beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibakar oleh raja tersebut. Yang kisah ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj yang dikenal dengan uh, Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang mereka menggali parit untuk menyiksa kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutila Ashabul Ukhdud, an-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." celakalah atau terbunuhlah, binasalah ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang telah menggali parit ya. Kemudian menyalakan api dengan uh, apa namanya dengan api yang sangat bernyala-nyala dan sangat besar. Ya. Digunakan untuk apa? Untuk menyiksa kaum mukminin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka menyaksikan penyiksaan tersebut, menikmati penyiksaan tersebut. Wa mana naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Allah menjelaskan bahwasanya mereka ashabul ukhdud tatkala menyiksa kaum mukminin tidak ada sebab lain kecuali karena kaum mukminin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Al Azizil Hamid yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Itulah yang menyebabkan ashabul ukhdud raja dan para pengikutnya murka kepada kaum mukminin sehingga mereka pun e, membakar kaum mukminin dalam ukhdud dalam uh, parit yang mereka gali. Para ulama telah khilaf tentang uh, kisah ini akan tapi ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menjelaskan tentang uh, sebab terjadinya penyiksaan ini ya dan saya akan menjelaskan secara singkat uh, hadis tersebut yang uh, diriwayatkan oleh uh, Suhaib radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dahulu ada seorang raja ya kata Nabi SAW yang ringkas ceritanya ada dulu se seorang raja fi mangkana qablakum sebelum kalian ya raja tersebut memiliki seorang penyihir tatkala penyihir ini mencapai masa tua maka sang penyihir berkata kepada sang raja aku telah mencapai masa tua ya telah mencapai usia jompo datangkanlah kepadaku seorang pemuda agar aku bisa mewariskan ilmu sihirku kepadanya maka kemudian raja pun mengirimkan kepada tukang sihir tadi seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Mulailah belajar pemuda ini belajar ilmu sihir kepada eh, penyihir yang akan meninggal dunia ini. Namun tatkala pemuda ini berjalan dari rumahnya menuju tempat tukang sihir, sang pemuda selalu melewati seorang pendeta. Pendeta Nasrani, ya tentunya masih di atas tauhid, yang memberikan nasihat-nasihat Rupanya sang pemuda ini tertarik dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pendeta Nasrani ini. Akhirnya dia terlambat datang menuju tukang sihir untuk belajar sihir. Maka tukang sihir pun bertanya kepada dia dan pun memarahi dia. Ya. Akhirnya dia laporkan juga hal ini kepada pendeta bahwasanya tukang sihir marah kepada dia. Akhirnya pendeta pun menasihati uh, pemuda ini. Mulai bimbanglah pemuda ini. Apakah harus mengikuti penyihir ataukah harus mengikuti sang pendeta. Sampai akhirnya suatu saat ya tatkala dia berjalan dia mendapati ada sebuah hewan yang buas yang sangat besar yang menghalangi manusia untuk melewati suatu tempat. Manusia orang-orang masyarakat pada takut melewati tempat tersebut kenapa? Karena ada e, seekor hewan yang sangat sangat buas. Akhirnya dia pun berkata, "Al yaumu a'lamu amrur amrur rahib, ahabu ila am amru sahir." Maka dia berkata hari ini dia berkata dalam hatinya, hari ini saya akan tahu siapa yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pendeta ataukah tukang sihir? kemudian mengambil, dia pun mengambil sebuah batu, kemudian dia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika wa arzala minas sahir faqtul hadhihi daba. Dia berkata, "Ya Allah, jika memang pendeta lebih kau sukai daripada lebih kau ridhoi dan lebih kau sukai daripada si penyihir, maka maka bunuhlah binatang buas ini. Kemudian dia pun melemparkan batu tersebut, maka binasalah binatang buas tadi. Kemudian masyarakat pun melewati tempat tadi. Setelah kejadian itu maka uh, anak ini pemuda ini pun semakin, yakin bahwasanya kebenaran berada di di di tangan sang pendeta. Akhirnya kemudian uh, terjadilah apa yang terjadi kisahnya sangat panjang. Akhirnya uh, ketahuanlah bahwasanya sang pemuda ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka murkalah sang sang raja. Kemudian sang raja pun tahu akhirnya ternyata pemuda ini diajar oleh sang pendeta. Maka sang raja pun mengambil uh, datang mendatangi pendeta dan merintahkan pendeta tersebut untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sang pendeta tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diambillah gergaji, kemudian Eh, sang raja menggergaji pendeta tadi, membelah dua tubuh pendeta tadi dari tengah kepala sampai sekujur tubuh terbelah dua karena sang pendeta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sang pemuda juga tidak mau beriman eh, karena sang pendeta tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sang pemuda. Sang raja juga memerintahkan sang pemuda untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sang pemuda tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh sang pemuda. Maka diperintahkanlah anak buahnya untuk membawa sang pemuda di atas gunung. Dan kalau sudah pemuda mengancam sang pemuda agar segera kafir kepada Allah, jika tidak sang pemuda akan dilemparkan ke, uh, dari puncak gunung. Namun sang pemuda tetap tabah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta yang artinya ya Allah ya jagalah aku dari kejahatan mereka yang sesuai dengan yang engkau kehendaki Akhirnya justru pasukan tersebutlah yang jatuh dari puncak gunung, sementara sang muda selamat. Kemudian sang muda pun pergi kembali menuju sang raja, ya. Kembali menuju sang raja. Sang raja pun terkaget-kaget. Kenapa sang muda ini masih masih selamat? Akhirnya sang raja pun mengutus pasukan yang lain untuk membawa sang pemuda di tengah lautan ya, dengan ombak yang sangat besar. Ya. Kemudian Sesam muda tadi pun dibawa ke tengah lautan di atas perahu dan diancam, kalau engkau masih beriman kepada Allah, maka kami akan lemparkan engkau ke lautan. Akhirnya sang muda pun tetap beriman kepada Allah dan dia berdoa kembali kepada Allah dengan doanya Allahumma kfinihim bima Ya Allah, jagalah aku ya dari kejelekan kejahatan mereka dengan yang engkau kehendaki. Akhirnya faghariqu ajma'un. Justru mereka yang kemudian akhirnya tenggelam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. muda datang lagi menemui sang raja. Sang raja bertanya, apa yang apa yang terjadi? Bagaimana dengan pasukanku? Apa kata sang pemuda? Kafanihimullah azza wa jalla. Allah telah menjaga saya dari mereka. Kemudian sang raja sang pemuda berkata kepada sang raja, Inna lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi." Wahai sang raja, kau tidak mungkin bisa bunuh saya, ya. Tidak mungkin kau bisa bunuh saya sampai kau menjalankan apa yang aku perintahkan kepada engkau. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan bunuhku. Jika tidak, maka kau tidak akan bisa bunuhku. Ya. Akhirnya sang raja pun uh, eh, ingin bunuh sang muda. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa bunuh engkau? Apa kata sang muda? Ya. Caranya mudah. Wa ma huwa illa an tajma'un nas fi sa'idin thumma taslubuni ala jiz'in fata'khudhu sahman min kinanati thumma kul bismillahi rabbil gulam, fa innaka idza fa'alta dhalik qataltani. Ya. Kata sang muda tadi, caranya gampang. Tinggal kau kumpulkan seluruh masyarakat, seluruh penduduk negerimu, di suatu tempat ya. Kemudian kau ikat aku di atas sebuah uh, sebuah pohon ya. Kemudian ambillah anak panah dari tempat anak panahku, ambillah kemudian arahkan anak panah tersebut kepadaku sambil ber, berucap Bismillahirrahmanirrahim dengan dengan nama Allah Robnya sang pemuda ini. Jika engkau melakukannya maka engkau, engkau akan bunuhku. Akhirnya sang raja pun uh, mentaati perkataan sang pemuda maka dia pun mengikat sang pemuda, kemudian mengambil anak panah dari uh, tempat anak panah yang dimiliki oleh sang pemuda. Kemudian dia pun memanah sang pemuda dengan mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Robnya sang pemuda. Ya, akhirnya sang pemuda pun meninggal. Tatkala masyarakat penduduk negeri tersebut melihat bahwasanya sang pemuda ini meninggal karena diucapkan Bismillah, yang Allah adalah Rob daripada sang muda tadi, justru penduduk penduduk seluruhnya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru penduduk seluruhnya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada sang raja, "Bukankah ini yang kau khawatirkan, sang raja? Engkau khawatir para penduduk negeri akan beriman kepada Allah. Justru apa yang kau lakukan ini semakin buat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan maka semakin murkalah sang raja, maka sang raja pun menggali ukhdud yaitu parit ya menggali parit kemudian, parit kemudian dia nyalakan api dengan e, nyala api yang sangat besar kemudian dia mengatakan barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan selamat dan barang siapa yang tidak kafir kepada Allah tetap beriman kepada Allah maka akan, dimasukkan ke dalam parit tersebut dan akan dibunuh hidup-hidup akhirnya uh, mulailah sebagian orang masuk ke dalam parit tersebut tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ada seorang wanita yang ragu-ragu seorang wanita tersebut membawa seorang anak dan ragu-ragu untuk masuk ke dalam api tadi. Tatkala dia ragu-ragu, tiba-tiba sang anak berkata, "Ya ummah, isbiri fa innaki alal haq." Sang anak berkata yang masih dalam eh, susuan, kata anak tersebut, "Wahai ibu, sabarlah. Sungguhnya engkau berada di atas uh, kebenaran." Sungguhnya engkau berada di kebenaran. Akhirnya sang ibu tadi pun masuk ke dalam api. Inilah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Penduduk negeri tersebut akhirnya eh, sekitar 20 ribu orang disebut oleh ahli sejarah sekitar 20 ribu orang dibakar oleh sang raja hidup-hidup di atas eh, di dalam dalam parit yang telah dia nyalakan api dalam parit tersebut. Ikhwani fillah khawati fiddin azani Allah yakum para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada salah seorang di antara 20 ribu orang tadi ya yang selamat tidak dibakar oleh sang raja yang bernama Abu Nuwas. Orang tersebut bernama Dus atau Dawas ya. Dus Sa'laban dikenal dengan Dus Sa'laban. Orang ini pun kemudian lari dan minta pertolongan kepada Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Ya, orang ini pun lari kemudian minta pertolongan kepada Raja Najasyi karena mereka berada di atas agama Nasrani. Ya. Orang-orang terbunuh di Ukhdud dan pemuda tersebut yang di, telah dipanah oleh sang raja Zunuas itu semuanya berada di atas agama Nasrani. Namun agama Nasrani yang masih benar, yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zunuwas, eh, akhirnya eh, Alaban ini pun pergi menuju Najasyi yang berada di Habasyah dan minta pertolongannya agar memerangi sang raja. Kemudian Najasyi pun murka tatkala mengetahui bahwasanya banyak orang-orang Nasrani yang yang berada di atas yang dibakar oleh raja tersebut, maka Zunu, eh, maka raja Najasyi pun mengutus ya sekitar 70 ribu pasukan dari negeri Habasyah untuk pergi ke negeri Yaman memerangi e, eh, Zonuas. Kemudian Najasyi menjadikan pasukan tersebut ada dua pemimpin ya. Pemimpin yang pertama yang paling tinggi namanya Aryat. Pemimpin yang pertama adalah yang tertinggi ya bernama Aryat. Pemimpin kedua yang tingkatnya lebih rendah daripada Aryat bernama Abraha. Dua orang inilah yang diutus untuk memimpin 70 ribu pasukan untuk menyerang e, eh, Zunuwas. Akhirnya Zunuwas dengan pasukannya dari kabilah Himyar pun mengadakan peperangan bersama melawan e, pasukan dari Raja Najasyi. Terjadi peperangan. Namun ternyata Zunuwas tidak mampu untuk raja yang zalim tadi tidak mampu untuk berhadapan dengan pasukan yang begitu banyak yang dikirim oleh Raja Najasyi yang dipimpin oleh e, eh, Aryab dan Abraha. <laughs> Akhirnya dia pun e, karena tahu akan kalah, maka dia pun bawa kudanya kemudian masuk ke dalam lautan. Akhirnya dia pun tenggelam dalam lautan tersebut. Kisah yang panjang ini disampaikan oleh uh, eh, Ibnu Hisham sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam dalam sirahnya. Akhirnya uh, tewaslah uh, eh, Dunuas dan akhirnya Yaman pun daerah tersebut dikuasai oleh Aryat dan dikuasai oleh Aryat yang di bawahnya uh, yang ditemani oleh uh, Abraha. Abraha ya. Kemudian ikhwani filafati fiddin azani Ternyata terjadi pertikaian antara Abraha dengan Arya. Sehingga akhirnya mereka berdua saling saling berduel ya. Timbul tantangan di antara mereka untuk berduel di antara mereka. Terjadilah duel yang sangat hebat antara Abraha dan Aryat. Yang seharusnya Aryat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena kedudukan dia lebih tinggi daripada uh, Abraha. Namun rupanya Abraha tatkala terjadi duel, dia menang. Akhirnya berhasil membunuh Aryat. Akhirnya berhasil membunuh Aryat. Kabar ini pun sampai kepada Najasyi. Kabar ini pun sampai kepada Najasyi bahwasanya Abraha telah memberontak sehingga membunuh Arya. Maka Najasyi pun murka kepada Abraha. Najasyi pun murka ke kepada Abraha. Akhirnya Abraha pun tahu tatkala raja rajanya itu Najasyi murka kepada kepada dia, maka dia pun menulis surat dari dari negeri Yaman. Menulis surat dari negeri Yaman bahwasanya sungguhnya saya dan Arya adalah budakmu wahai sang raja, wahai Najasi dan kami kami berdua taat kepada engkau ya. Dan saya akan taat kepada kepada engkau. Bahkan uh, Abraha pun eh, membotaki kepalanya dan mengirim rambut ya rambutnya beserta tanah Yaman dikirimkan kepada Najasi agar Najasi pun ridho kepada apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Abraha. Kemudian untuk membuat ridho juga Najasi Abraha berjanji kepada Najasi bahwasanya dia akan membangun sebuah kanisah, sebuah uh, gereja yang sangat besar ya, sangat besar untuk mem, apa mendatangkan keriduan Najasyi. Dan ini dilakukan oleh Abraha, benar-benar dia melakukannya. Dia pun membangun sebuah gereja yang sangat besar yang dinam, yang dia namakan dengan al kullais ya, al kullais gereja al kullais yang disebutkan oleh al hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dinamakan al kullais ya. Kenapa? Karena gereja tersebut sangatlah tinggi. Bahkan Abraha ini tatkala membangun gereja dia melaksanakan kerja rodi dipaksa Orang-orang dipaksa untuk bangun gereja-gereja yang sangat tinggi, kemudian dihiasi dengan emas, dihiasi dengan marmer, dengan batu-batu yang sangat berharga, batu kualam dan macam-macam keindahan yang terdapat dalam uh, gereja tadi. Dan gereja tersebut sangat tinggi dan masyarakat dipaksa kerja rodi, dipaksa kerja keras, ya sehingga barang siapa yang tidak bisa menjalankan tugasnya tatkala matahari terbenam sampai matahari terbenam tugasnya belum diselesaikan maka akan dibunuh oleh Abraham. Maka dengan waktu yang singkat Gereja tadi pun bisa dibangun dan gereja tersebut sangat tinggi sehingga dinamakan Al-Qulais. Yang kata Al-Hafidz Ibnu kasyir rahimahullah dinamakan Al-Qulais kenapa? Karena saking tingginya ya. Karena kalau ada seorang yang melihat ke atas, melihat puncak dari gereja tadi, maka kolan suahnya, yaitu songkoknya akan jatuh, tutup kepalanya akan jatuh. Ya kolan suahnya itu makanya dinamakan Al-Qulais. Kenapa? Karena saking tingginya kalau ada yang menengok ke atas melihat puncak gereja tadi, maka songkoknya atau topinya itu akan akan terjatuh. Jadi memang benar-benar uh, suatu gereja yang sangat sangat megah. Dan Abraham memang bercita-cita ya agar orang-orang yang tadinya berhaji menuju Ka'bah di Mekah untuk berpindah hajinya menuju Yaman ke daerah Son'a tempat gereja tersebut. Maka Abraham pun menulis cita-citanya tadi kepada Raja Najasyi. Bahkan dia pun mengutus orang-orang di kampung-kampung, di kota-kota agar mereka berhaji ke gereja yang telah dia buat karena gereja tersebut sangat mewah. Yang kalau dibandingkan kemewahannya dengan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam tidak ada bandingannya. Ya. Kerajaan apa gereja tersebut ya ada emasnya, ada batu kualamnya, ada marmernya, sungguh indah dan sangat besar dan sangat tinggi. Sungguh sehingga dia bangga dengan gereja tersebut. Bahkan dia pun mengutus eh, orang-orang uh, agar memerintahkan masyarakat berhaji ke ke memerintahkan orang-orang Arab untuk berhaji ke gereja tersebut. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala bangun Ka'bah dia bersama Ismail, mereka berdua yang bangun Ka'bah tersebut. Tidak ada yang bantu, mereka berdua yang bangun Ka'bah tersebut. Dan tatkala itu tidak ada manusia ya, yang uh, mendengar mereka sehingga tatkala selesai bangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, kumandangkanlah, umumkanlah kepada manusia agar mereka datang berhaji. Karena itu Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada manusia, padahal tidak ada yang dengar tatkala itu. Nabi Ibrahim tidak punya pasukan untuk dikirim ke kampung-kampung, ke masyarakat, ke kota-kota agar masyarakat datang e, berhaji di Ka'bah. Tidak ada pasukan yang berada di tangan Nabi Ibrahim. Cuma dia dan Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi Allah lah yang menyampaikan Eh, pengumuman Ibrahim ini kepada seluruh umat manusia yang dicatat oleh Allah untuk datang berhaji di kota Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya jika di jalan maka akan datang orang-orang menuju panggilanmu dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin atau dalam keadaan menaik kendaraan, berkendaraan, naik onta dan yang lainnya." Ya'tina min fajjin amin. dan akan datang dari segala penjuru bumi ini menuju uh, Ka'bah al-Musyaffafah ya. Dan memang benar ternyata seluruh orang yang uh, dicatat oleh Allah akan datang berhaji semuanya mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Bahkan yang janin-janin yang masih ada dalam perut ibu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang mengunjungi Ka'bah, mereka pun mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam eh, tersebut. Abraha tidak tahu, miskin jadi tidak tahu bahwasanya meskipun Ka'bah adalah bangunan yang sederhana, namun Ka'bah dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah merintahkan Nabi Ibrahim dan yang bangunnya adalah Khalilur Rahman. Yang membangun Ka'bah tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ka'bah adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi mubarakan. Ya. Allah menyebutkan bahwasanya rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah. Dan rumah yang spesial yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya dan dia adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun Eh, gereja Kulais ini yang sangat tinggi dan sangat megah, ya, yang sangat luar biasa besarnya, ya. Dan bahkan Abraham mengutus eh, orang-orang untuk mengajak orang-orang Arab datang berhaji, namun rupanya tidak ada orang-orang yang datang ke gereja Kulais. Mereka lebih memilih untuk berhaji ke eh, ke Ka'bah Al-Musharrafah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang-orang Arab mendengar tentang seruan Abraha ini yang ingin agar memindahkan lokasi haji dari Mekah menuju ke Son'a di, di Yaman. Akhirnya ada seorang Arab ya yang datang dari Mekah kemudian cari gara-gara dia pun datang masuk ke dalam gereja tersebut di malam hari kemudian dia buang air besar dalam gereja tersebut dia mengotori gereja tadi dengan dengan kotorannya buang air besar dalam gereja di malam hari setelah besoknya ternyata dikabarkan kepada Abraha bahwasanya gereja gereja Anda yang Anda agung-agungkan ini telah di beolin ada seorang Arab yang telah seorang Arab yang telah buang air besar dalam gereja tersebut. Maka Abraha pun murka. Abraha pun murka, maka dia pun murkanya pertama kenapa? Pertama karena gerejanya, gerejanya yang diagung agungkan telah dibeolin oleh seorang Arab. Yang kedua ternyata orang-orang Arab ini tidak ada yang datang haji ke ke gereja. Maka ini yang menyebabkan dia sangat murka. Maka dia pun bertekad untuk mengumpulkan segala pasukan yang ada di bawah kekuasaannya untuk menyerang, untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Al-Hafidh Ibnu Hajar eh, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya pasukan yang dibawa oleh Abrah sangatlah banyak. Dan di antara pasukan tersebut ada 12 ekor gajah. 12 12 eh, ekor gajah. Yang gajah yang paling besar adalah Mahmud namanya. Gajah tersebut namanya Mahmud. Ini pimpinan para gajah. Dan gajah tersebut dibawain rantai. 12 ekor gajah tadi diberi rantai oleh uh, oleh Abraha. Dengan niat apa? Agar 12 ekor gajah tadi nanti dengan niat mengitari Ka'bah. Kemudian meletakkan besi rantai tadi, kemudian rame-rame rame-rame 12 ekor gajah tadi mencungkil Ka'bah. Itu niatnya Abrah, ya. 12 ekor tadi untuk diutus untuk mencungkil Ka'bah dengan sekali cungkilan maka Ka'bah pun akan akan hancur, akan tumbang. Itu niat Abraham. Akhirnya dia pun berjalan menuju uh, menuju uh, kota Mekah untuk uh, menghancurkan Ka'bah. Kemudian ternyata rencana Abraha ini dengar oleh orang-orang Arab. dengar oleh orang Arab. Dan sekarang dia keluar menuju ke kota Mekah, rupanya dia dihadang oleh seorang bernama Dunafar. Itu salah seorang yang dia merupakan eh, orang-orang uh, yang mulia di negeri Yaman. Zunafar ini ternyata mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang ada di Yaman ya untuk menghadangi uh, eh, Abraha bersama pasukan tentara bergajahnya. Namun namanya Abraha yang memiliki pasukan yang sangat kuat luar biasa, Zunafar tidak berkutik, bahkan akhirnya dia pun ditawan dan hampir dibunuh oleh Abraha. Akan tapi Zunafar pun merayu Abraha, dia mengatakan bisa bisa jadi engkau biarkan saya hidup maka akan bermanfaat bagi engkau. Akhirnya Abraha pun tidak menjadi membunuh Zunafar Maka Zunafar pun ditawan dan dibawa menuju menuju Mekah. Kemudian juga akhirnya uh, pasukan Abraha sampai kepada suatu tempat yang namanya Khazam. Tatkala di situ di Khat'am ada seorang bernama Nufail bin Habib Al-Khat'ami. Nufail bin Habib Al-Khat'ami, dia pun mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Khat'am. Kemudian menyerang uh, Abraha. Namun ternyata sebagaimana yang dialami oleh Dunafar, ternyata dia pun tidak berhasil mengalahkan Abraha. Bahkan dia pun ditawan oleh Abraha dan akan dibunuh oleh Abraha. Tatkala akan dibunuh oleh Abraha, maka Nufail ini berkata, "Wahai Abraha, jangan kau bunuh saya." Kalau kau biarkan saya hidup, maka kabilah-kabilah Arab ini akan tunduk kepada engkau. Akhirnya uh, Nufail bin Habib ini Al-Khatami ini pun tidak dibunuh oleh Abraha dan dibawa pula oleh Abraha menuju kota Makkah. Sampailah pasukan Abraha di suatu tempat yang namanya Saqif di daerah Taif. Dan kalau sampai di sana, keluar orang-orang Saqif. Mereka bertemu dengan Abraha dan mereka penjilat ya, kepada Abraham. Mereka mengatakan e, kami punya kami punya berhala tapi itu bukan yang kalian maksudkan ya karena mereka e, menyembah Lata di situ. Mereka menyembah patung Lata. Yang kalian maksudkan adalah di sana di Mekah, bukan di sini, ya, bukan di Taif tapi di di Mekah. Kami dukung kalian. Itulah perkataan orang-orang sakit tatkala itu menjilat e, Abraham dan pasukannya karena mereka juga ketakutan. Mereka katakan yang kalian tuju bukan kami karena kami menyembah Lata bukan menyembah e, Ka'bah. Akhirnya kata orang-orang takif, kami akan mengutus orang untuk memberi petunjuk jalan kepada kalian. Maka diutuslah oleh Takif seorang bernamanya Abu Regal. Abu Regal inilah yang akhirnya memberi petunjuk jalan kepada Abraha menuju Ka'bah ya. Menuju Ka'bah. Yang akhirnya di satu tempat akhirnya Abu dia, mereka pun e, menempati satu tempat Abu Regal ini pun diadap oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia e, di tempat tersebut. Satu jalan yang menuju kota Mekah dinamakan dengan Al-Mughammas ya, Al-Mughammas. Disitulah meninggal Abu Regal. Tatkala meninggal maka orang-orang Arab pun merajam kuburan Abu Regal karena mereka benci dengan Abu Regal Karena Abu Regal inilah yang menjadi penunjuk jalan bagi Abraha untuk menuju Ka'bah, Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Abraha sampai di Al-Mughammas bersama pasukannya, ya, maka dia pun mengutus seorang dari Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maksud ya, untuk melihat kota Mekahnya. Jadi Mugham masih daerah dekat kota Mekah, namun belum masuk kota Mekah. Abraha pun mengutus uh, Al-Aswad bin Maksud untuk melihat kota Mekah. Akhirnya Al-Aswad bersama pasukannya masuk dalam kota Mekah dan dia mengambil harta-harta yang ada di kota Mekah. Kebetulan yang diambil di antara harta-harta yang di kota Mekah, 200 ekor onta milik uh, milik Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara harta yang diambil oleh Aswad bin Maksud adalah 200 ekor onta milik Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Abraham mengutus lagi seorang bernama Hunatah Al-Hamyari. Abraham mengutus lagi seorang mengutus orang bernama Hunatah Al-Hamyari pergi ke Makkah ya. Tanya, mana sih pimpinan pimpinan uh, atau pimpinan kota Mekah? Siapa sih orangnya karena Abraham ingin bertemu. Rupanya kedatangan Abraham diketahui oleh kabilah-kabilah Quraisy saat kala itu. Kinana dan Quraisy dan juga uh, Huzal mereka berkumpul ingin menyerang Abraha. Namun tatkala mereka sadar Abraha memiliki pasukan yang sangat luar biasa apalagi disertai dengan 12 ekor gajah yang sangat besar. Akhirnya mereka mengurungkan niat mereka untuk menghadang Abraha. Akhirnya mereka pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Karenanya tatkala diambil urus ekor onta milik Abdul Muttalib padahal dia adalah pemimpin orang-orang Quraisy, dia tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga datanglah Abdul Muttalib menuju Abraha datang Abdul Muttalib menuju Abraha. Akhirnya dia pun berusaha untuk bertemu dengan Abraha dan akhirnya bertemulah Abraha dengan Abdul Muttalib. Abraha tidak bisa bahasa Arab, hanya bisa hanya bisa berbahasa Habasyi dan Abdul Muttalib juga hanya bisa bahasa Arab dan tidak bisa berbahasa Habasyi. Akhirnya di antara mereka ada seorang penerjemah yang menerjemahkan perkataan di antara uh, mereka berdua. Tatkala Abdul Muttalib masuk menemui Abraha, ternyata Abdul Muttalib adalah seorang yang tampan dan gagah perkasa. Tatkala Abraha, berbeda dengan Abraha, Abraha itu orangnya pendek ya. Abraha itu orangnya pendek. Ya, Abraha itu orangnya pendek. Tatkala melihat Abdul Muthalib dengan kondisi yang sangat gagah perkasa dan tampan, maka Abraha, Abraha pun uh, takjub dengan Abdul Muthalib dan kagum dengan Abdul Muthalib. Maka dia pun tadinya dia duduk di singgah sananya, ya. Maka dia pun milih duduk di bawah. Dia tidak ingin Abdul Muthalib duduk di bawah di tikar atau di gelaran tikar di karpet sementara dia duduk di kursi karena dia melihat kehebatannya atau haibahnya, karismatiknya Abdul Muthalib. Maka Abraha pun milih untuk duduk di bawah bersama Abdul Muthalib di atas uh, karpet. Kemudian Abdul uh, Abraha pun bertanya kepada Abdul Muthalib, ya, "Apa hajahmu engkau ke sini?" Apa kata Abdul Muthalib? "Hajati an yarudda an yarudda uh, alayya mi'ata ba'irin." Kata dia, aku ingin agar Abraha mengembalikan 200 ekor onta yang telah dia ambil. Dan 200 ekor onta itu adalah milikku. Tatkala mendengar perkataan Abdul Muthalib ini, Abraha jadi jadi heran ya. Kata Abraha, "Qad kuntu qad kunta ajabtani hina ra'aituka. Thumma qad zahattu fika hina tani Kata Abraha, "Wahai Abdul Muthalib, tatkala melihat engkau saya kagum sama engkau. Saya kira engkau itu orang yang hebat. Ternyata kau datang sini cuma cari 200 ekor onta. Jadi saya pun merendahkan engkau sekarang ini. Atukallimuni fi mi'ati ba'irin asab asabtu halaka. Wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu abaika. Qad ji'tu lihadmihi la tukallimuni fihi. Apa kata Abraha? Wahai Abdul Muttalib, kau datang sini untuk minta 200 ekor ontamu. Sementara bait eh, rumah rumah Allah kau biarkan. Ya. Itu adalah rumah rumah agamamu dan juga eh, agama nenek moyangmu dan aku datang untuk menghancurkan rumah tersebut namun kau tidak peduli. Kau cuek dengan rumah itu, maka kau yang kau urusi adalah 200 ekor onta. Sungguh rendah engkau, kata Abraham. Apa kata Abdul Muttalib? Ini ana rabbul ibil. Ya, Ini ana rabbul ibil. Aku sungguhnya adalah pemilik pemilik onta-onta tadi. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Dan sungguhnya rumah itu ada ada pemiliknya itu Allah Subhanahu wa taala Saya akan menjaga rumah tersebut dan dia akan mencegah engkau kata Abdul Muttalib ada apa Ka'bah itu ada pemilik yang akan mencegah engkau. Apa kata Abraha? Maka tani umini. Dia tidak bisa mencegah saya. Demikianlah angkunya Abraha. Tatkala dikatakan bahwasanya Allah akan menjaga dia, dia mengatakan Allah tidak bisa mencegah saya. Apa kata uh, Abdul Muttalib? Anta wadak. Itu urusanmu. Itu urusanmu. Akhirnya 200 ekor onta pun dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib menerima 200 ekor onta, maka dia pun pulang menuju Ka'bah. Kemudian dia pun memberitahukan kepada orang-orang Quraisy agar mereka semua pergi keluar dari dari Ka'bah menuju gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah dan Abdul Muthalib pun berdoa memegang halaqah sebuah apa namanya eh, halaqah yang ada di uh, Ka'bah ya seperti eh, apa namanya uh, gelang yang ada di Ka'bah kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga Ka'bah setelah itu dia pun pergi keluar menuju uh, uh, keluar dari uh, kota Mekah menuju gunung-gunung yang ada di kota Mekah Ikhwani filafati fiddin azani Allah wa'iyakum para pendengar radio Raja yang dimilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya berangkatlah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk berjalan menuju Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata setelah mereka sampai ke satu tempat, sudah dekat dengan Ka'bah, tiba-tiba datanglah Nufail bin Habib yang tadi ditawan oleh Abraha. Nufail bin Habib yang tadi berusaha untuk menghadang Abraha namun tidak berhasil dia pun uh, eh, Nufail bin Habib Al-Khatami dia pun datang kemudian berkata mendekat ke uh, pemimpin para gajah yang gajah yang paling besar yang namanya Mahmud maka dia berkata wahai Mahmud wahai sang gajah sungguhnya sekarang engkau ada berada di tanah suci Allah Subhanahu wa taala engkau diam di sini atau kembali ke arah dari mana engkau datang demikianlah perkataan Nufail bin Habib kemudian dia pergi kemudian dia pergi ikut lari ke arah gunung karena dia khawatir akan terjadi sesuatu Tatkala gajah tersebut mendengar perkataan Nufail bin Habib, maka gajah pun tadi si Mahmud ini pun diam ya. Duduk tidak mau berjalan. Tidak mau berjalan. Akhirnya gajah-gajah lain pun diam karena pimpinan para gajah si Mahmud ini. Tatkala Mahmud diam, semua gajah-gajah lain pun diam tidak mau berjalan menuju Mekah. Tatkala si Mahmud ini dipalingkan badannya ke arah Yaman, Mahmud pun berjalan dengan cepat. Tatkala dipalingkan ke arah uh, Syam, dia pun berjalan. Namun tatkala dipalingkan ke arah Ka'bah dia tidak mau jalan, dia hanya diam, duduk, tidak mau bergerak. Maka sampai akhirnya di dimarah-marahin sang gajah tadi, dipukul sang gajah tadi agar si Mahmud ini agar bisa berjalan menuju Ka'bah, namun si Mahmud tidak bergerak sama sekali. Akhirnya e, mulailah timbul ketakutan di hati pasukan Abraha. Karena mereka sadar ada telah terjadi sesuatu. Kenapa si Mahmud gajah yang sangat perkasa ini tidak mau berjalan menuju Ka'bah? Timbullah ketakutan dalam hati-hati mereka. Tiba-tiba, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung ya. Burung-burung yang membawa setiap burung bawa tiga ekor batu ya. Nampak langit mulai gelap namun bukan gelap dengan awan tetapi gelap dengan dengan jumlah burung yang sangat banyak ya. Yang Allah sebutkan ababil yaitu burung yang berbondong-bondong yang berjamaah-jamaah banyak kemudian mengitari di atas mereka seakan-akan awan yang begitu besar. Ya, seakan-akan awan yang akan menurunkan hujan. Ternyata yang turun bukan hujan air tapi hujan batu. Karena setiap burung tadi membawa tiga buah batu. Ya. Tiga buah batu-batu dia taruh di kerongkongannya, di paruhnya, dan dua batu dia taruh di dibawa oleh dua kakinya. Kemudian batu tersebut dilemparkan kepada mereka pasukan Abraha dan uh, uh, pasukan Abraha sebelumnya terkena lemparan lemparan batu. Maka tatkala terkena lemparan batu tersebut, ya, ada yang langsung mati seketika, ya. Ada yang mau berusaha lari akhirnya uh, mati di jalan, ya. Tatkala terkena lemparan batu, maka tubuh mereka pun terputus-putus, preteli, ya dipreteli oleh batu-batu tadi. Abraha ah, berhasil lari. Dia lari menuju Son'a kembali menuju Son'a. Ya. Namun di tengah perjalanan tubuhnya mempreteli sedikit demi sedikit. Jadi jadinya terlepas. Sehingga saat kala sampai di Son'a, dadanya terbelah jantungnya keluar. Akibat lemparan batu yang Allah berikan melalui burung-burung tersebut. Ya. Yang kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam Tarokai kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Karena kalau terkena lemparan batu maka e, tubuh mereka pun terlepas e, sedikit e, demi sedikit. Ikhwani fillah wa akhwati azani Allah wa iyyakum itulah kejadian e, yang menimpa pasukan bergajah karena mereka ingin menghancurkan Ka'bah ya. Dan di tahun itulah dilahirkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahwasanya para para eh, ahli sejarah mereka khilaf tentang uh, kapan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tahun tersebut dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi peristiwa besar ini? Ya. Ataukah pada tahun-tahun yang lain ada yang mengatakan 40 tahun sebelum uh, eh, 40 eh, tahun setelah terjadinya kejadian yang sangat besar ini. Ada yang mengatakan 30 tahun setelah kejadian ini, kejadian terbunuhnya pasukan bergajah. Ada yang mengatakan bahwasanya pada tahun itu juga, ya, e, pada tahun itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Dan dalil ya yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahirkan pada tahun itu juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mengabadikan ayat dalam Al Quran sebagai e, peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari e, usaha Abraha untuk menyerang untuk untuk menghancurkan Ka'bah tanpa ada usaha sama sekali dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tatkala datang Abraha dan pasukannya mereka semua lari, lari ke gunung ya. Tidak ada satu sembahan mereka pun yang bisa menolong mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menolong mereka. Allah ingatkan mereka tentang kejadian ini. Dan Allah Subhanahu wa taala apa namanya? E, membela Ka'bahnya ya karena saat itu akan dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun itu itu pula. Oleh karenanya ikhwani fillah wa atifiddin azani Allah ayakum. Pendapat yang rajih bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun itu itu pula ya. Dilahirkan pada tahun dihancurkannya uh, tentara bergajah. Dalam sebuah hadis ya uh, disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya masih sempat melihat sebagian pasukan tentara bergajah yang tidak tewas tapi dalam keadaan cacat karena terkena uh, lemparan batu. Aisyah radhiyallahu taala melihat uh, orang yang menunggang atau pawang gajah ya, ya dalam keadaan buta. Pawang gajah dan yang menunggangi kuda dalam keadaan buta minta-minta makan di kota Mekah. Ini di antara sisa hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Rupanya masih ada sebagian mereka yang masih hidup. Yang masih hidup namun dalam keadaan cacat karena terkena lemparan batu sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka minta-minta makan di di kota Mekah. Demikian juga ada seorang sahabat yang bernama Kubas bin Usaim ya. Dia suatu saat berjalan bersama ibunya. Ibunya kemudian mengatakan, "Wahai Kubas, inilah inilah sisa kotoran gajah yang pernah datang untuk menyerang Ka'bah." Ternyata kotoran gajah tadi, tainya gajah itu masih ada, masih masih ada tersisa di kota Mekah meskipun warnanya sudah berubah. Yang ini menunjukkan bahwasanya ya uh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tatkala di tahun di mana terjadinya kisah uh, besar tentang terbunuhnya pasukan eh, bergajah. Ya. Ikhwani filah khotifidin azani Allah yakum sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kajian pekan depan kita akan masuk tentang Uh, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, kurang dan lebihnya anda mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, anda persilahkan. Kalau anda tidak bisa jawab, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain uh, syukur jazakallah khair kepada Al-Ustaz uh, Firanda yang telah menyampaikan materinya dan tiba saatnya bagi kita semua, bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan al langsung untuk bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini yaitu mengenai sirah nabawiyah di 0218236543 atau bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0819896543 dan kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Dengan Bapak Setiawan di Cikarang. Bapak Setiawan di Cikarang, silakan. Uh, Assalamualaikum pak. Uh, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya, eh, apakah uh, kisah yang terjadi di uh, penyerangan kapal oleh pasukan gagah pertahanan ini, apakah itu kisah itu bisa misalnya sekarang dijadikan suatu pelajaran seperti halnya di Palestina yaitu orang-orang Yahudi yang eh, menyerang masjid Allah yang ada di Palestina apakah sebaiknya orang-orang Palestina juga meninggalkan saja tanpa mengadakan pembelaan karena masjid itu adalah kebijakan Allah maka Allah yang akan menjaga begitu saja Ustaz Jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz bisa menyimak pertanyaannya Halo Ustaz. Ya, coba diulang pertanyaannya. Uh, iya, uh, kepada uh, eh, Allah tadi yaitu Allah Setiawan yang berada di Cikarang bertanya bahwa beliau uh, apakah kejadian sejarah di se apa di se, di sekitar Ka'bah yaitu yang telah diceritakan tadi oleh Ustaz apakah bisa disamakan dengan kejadian yang berada di Palestina bahwa Masjid Al-Aqsa pada keadaan sekarang serang di, sedang diserang ya oleh kaum Yahudi dan uh, apakah tindakan uh, masyarakat Palestina itu uh, sama dengan tindakan yang di Mekah dulu itu meninggalkan terlebih dahulu uh, wilayah Palestina bagaimana silakan Ustaz <coughs> Allah Ta'ala bisawab, Anda tidak tahu yang jelas masalah masalah masyarakat Palestina harus meninggalkan Masjid Aqsa ataukah harus berjihad melawan orang-orang Yahudi ini butuh pembahasan dan tentu butuh fatwa dari ulama ulama besar dan saya tidak punya ilmu tentang masalah ini. Allah taala alam besar. Ya, demikian untuk Kelas Setiawan di yang berada di Cikarang. Dan selanjutnya masih kami terima telepon untuk Anda sekalian yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Doni di Serpong. Doni di Serpong. Ya, ya silakan Pak Doni. Selamat sekali, Ustaz saya eh, menanya eh, agama-agama sebelumnya yaitu yang telah disebutkan Yahudi Nas Nasrani uh, yang sekarang ini Islam apakah emang dari awalnya itu uh, Islam dulu apa Yahudi dan Nasrani dulu nah kalau misalkan kenapa kalau misalkan dari awalnya Yahudi dan Nasrani kenapa Allah dan Rasulnya melaknat itu orang Yahudi dan Nasrani Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, Taib silakan. Allah wa iyyakum. Agama yang ada cuma agama Islam ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Idris dan selanjutnya sampai Nabi Muhammad seluruhnya adalah agama Islam. Agama yang dirudai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebutan agama Ibrahim, nama Ibrahim adalah agama Islam, akan tapi setelah itu timbullah misalnya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu adalah nisbah eh, apa namanya eh, agama yang dinisbahkan kepada nama-nama tertentu. Akan tetapi hakikatnya Islam sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan tadi Yahudi Nasrani hanya sekedar perbedaan syariat. Sebagaimana berbeda antara syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Nuh, antara Nabi syariat Nabi Nuh dengan syariatnya Nabi Musa, syariat Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, syariatnya berbeda akan tapi agamanya semua sama Islam yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti sekarang namanya agama Muhammad ya, namun agama Muhammad namanya Islam. Intinya, ikhwani fil azani Allah wa iyakum, agama yang sejak zaman dulu sampai sekarang sama agamanya cuma satu, yaitu agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda hanya syariat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nahnul anbiya abna'u allat, dinuna wahid." Uh, eh, wasyara, apa, kata Rasulullah SAW, kami adalah para nabi, adalah seperti uh, apa namanya anak-anak yang uh, satu ibu, ya agamanya sama, akan tapi syariatnya berbeda-beda. Artinya apa agamanya sama-sama menyembah Allah saja, tidak ada kesyirikan, namun syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat uh, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dahulu Islam atau Yahudi dan Nasrani kita katakan Islam syariat tauhid sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi kalau dikatakan syariat, yang jelas syariat uh, Yahudi lebih dahulu daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, syariat Yahudi sama dengan beda, eh, lebih dahulu daripada syariat Nabi Muhammad. Akan tapi agak sama antara agamanya Nabi Musa dengan agamanya Nabi Isa dengan agamanya Nabi Muhammad sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbeda hanya pada syariat. Kalau dikatakan, dikatakan kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena terlalu banyak penyimpangan yang mereka lakukan sebagaimana telah Anda jelaskan pada pertemuan lalu, mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, mereka menghina para nabi, mengatakan Nabi Nuh tukang mabuk, mengatakan Nabi Nuh berzina dengan anak-anaknya, bahkan mereka berbuat kesyirikan, bahkan hobi mereka membunuh para nabi ya, qatlihimul anbiya. Orang Yahudi itu hobinya bunuh nabi. Bayangkan kalau kita seorang Ustad diutus pada suatu kaum yang hobinya hobinya membunuh Ustad, sungguh mengerikan. Ya. Orang-orang Yahudi itu kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan mereka, mereka mereka bunuh. Makanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga mereka tahu bahwasanya mereka itu uh, tahu bahwasanya akan datang Nabi Muhammad SAW namun mereka tatkala datang Nabi Muhammad mereka kafir ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana tahu tentang anak-anak mereka. Tatkala datang mereka mereka kafir. Itu sebab mereka dilaknat. Al-maghdub alaihim mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan. Dan terlalu banyak penyimpangan orang-orang Yahudi. Jadi mereka dilaknat bukan karena uh, mereka bertauhid, tapi karena justru mereka menyimpang dari agama agama tauhid. Sebagaimana orang-orang Nasrani ya, mereka juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah menyimpang dari agama tauhid, bukan karena syariatnya. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa dan syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Tetapi masalah tauhid semuanya sama. Dan tatkala datang Nabi Muhammad SAW, maka syariat seluruhnya yang ada sebelumnya semuanya mansuh, dimansuhkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Tidaklah salah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang saya, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, syariat aku bawa, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW memasukkan syariat-syariat sebelumnya. Ya, tapi demikian untuk Bapak Doni yang berada di Serpong. Dan selanjutnya kami beralih di pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, yaitu dari penanya yang tidak disebutkan namanya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Barakallahu Ustadz, apakah pada zaman sekarang masih ada segolongan orang Nasrani yang tetap di, e, diketahui hidupnya itu e, lurus, tidak percaya kepada Trinitas? Uh, mengenai apakah masih ada uh, orang Nasrani yang bertauhid dan tidak percaya kepada Trinitas, wallahu taala, mungkin saja ada, mungkin. Akan tetapi seperti saya jelaskan tadi, meskipun dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus seperti seperti salat lima waktu. Karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Meskipun dia bertauhid, ya dia punya kewajiban yang lain, harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kafir. Kenapa? Karena Injil memerintahkan demikian. Injil memerintahkan dia untuk beriman kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keberadaannya apakah ada masih Nasrani yang tidak berbuat syirik wallahu taala alam bisawab tidak tahu. Ya, tapi masih di pertanyaan pesan singkat dari Prendi di Bogor dan dari Abdul Salam yang berada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah tentang pasukan bergajah ini dan apakah agama yang dipeluk oleh Abdul Muthalib pada waktu hidupnya? Uh, eh, Ikhwanifillah, ya Adapun hikmah di balik uh, peristiwa tentara bergajah ini uh, eh, dihancurkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya uh, Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya ya. Allah Subhanahu wa taala akan uh, menolong agamanya. Dan kita berusaha menjadi orang-orang yang merupakan sebab tertolongnya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai seperti orang-orang Quraisy yang akhirnya meninggalkan Ka'bah dan tidak berperang melawan uh, Abraha ya. Seharusnya tetap mereka uh, membela agama agama mereka, membela uh, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, membela Ka'bah yang merupakan tempat orang-orang datang untuk berhaji. Namun mereka kemudian lari meninggalkan Ka'bah dan ini merupakan kesalahan bagi mereka ya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala uh, menolong Ka'bah tanpa bantuan mereka sama sekali ya. Namun kita berusaha menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita. Agama Allah pasti akan tertolong. Ya, kalau kita tidak ingin menjadi penolong-penolong agama Allah, Allah akan mendatangkan ya makhluk yang lain ya, manusia-manusia yang akan menjadi penolong-penolong agama agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya kita berusaha menjadi sebab uh, yang ikut serta dalam apa eh, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah adanya terjadinya eh, dihancurkannya pasukan bergajah ini disebutkan oleh para ulama karena tahun tersebut akan dilahirkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka butuh suatu kondisi di mana terjadi ketenangan ya. Kalau seandainya Ka'bah e, dikuasai oleh Abraha, mungkin akan terjadi kerusakan, mungkin terjadi e, kesyirikan dan macam-macamnya sehingga suasana tidak kondusif untuk dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Oleh karenanya e, terjadinya hancurnya pasukan gerja, bergajah itu disebut oleh para ulama sebagai tanda-tanda atau e, mukaddimah untuk dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. alaihi Eh, wasallam. Adapun Abdul Muttalib apakah dia uh, beragama yang lurus Allah taala alam bisawab? Disebut oleh para ahli sejarah Abdul Muttalib tidak termasuk dari orang-orang Hunafa. Apa itu orang-orang Hunafa? Yaitu orang-orang yang masih berjalan di atas ajaran Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam dan tidak berbuat kesyirikan. Di antaranya uh, yang disebut oleh para ulama seperti Warah bin Naufal ya. Kemudian ada namanya uh, Zaid ya. Namun Abdul Muthalib tidak termasuk dari mereka, sehingga dia masih terjerumus dalam agama e, kesyirikan. Ya. Akan tapi bagaimana nasibnya di akhirat, Allah taala alam bisawab. tapi agama dia adalah agama kesyirikan. Oleh karenanya, tatkala e, Nabi Muhammad SAW ingin mendakwahi pamannya Abu Talib, tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW menyuruh dia untuk masuk Islam, untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Maka tatkala itu ada dua orang yang mengompori, memprovokasi Abdul Abu Abu Talib yaitu Abdullah bin Abi Umayyah yang tatkala itu masih musyrik dan juga Abu Jahal. Mereka berdua berkata kepada Abu Talib, Atarqabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama nenek moyang engkau? Agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Abu Talib tidak jadi masuk Islam dan tetap berada di atas agama kesyirikan. Ini yang menunjukkan bahwasanya agamanya Abdul Muttalib adalah agama kesyirikan. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang hunafa yang masih berada di atas tauhid, tapi dia sudah terjerumus dalam kesyirikan dan ini diketahui oleh orang-orang uh, kafir Quraisy sehingga mereka menjadikan uh, agama Abdul Muthalib sebagai dasar untuk mempengaruhi Abu Talib sehingga tetap berada di atas agama kesyirikan. Allah taala alam bisawab. Ya, taib demikian dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya dari Mujahid, Pak. Mujahid di mana Pak? Di Ciputat Pak. Di Ciputat silahkan. Halo uh, Ustaz, saya ingin nanya itu Raja Najasi yang di zaman Abraha itu apakah sama ya waktu zaman Nabi Muhammad yang waktu Nabi Muhammad lahir dan Raja Najasi itu beriman kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimana caranya Raja Najasi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sedangkan dia tidak melihat Nabi Muhammad itu, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau beriman gitu? Kok eh, Nabi Muhammad tahu bahwa Nabi Raja Najasi itu kok beriman gitu? Sekian sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, saya tidak tahu pasti apakah Najasyi itulah yang beriman kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi memang di Ibnu Hisham tatkala membawakan kisah ini dia menyebutkan Najasyi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan An Najasyi radhiyallahu anhu. Seakan-akan isyarat dari Ibnu Hisham bahwasanya itulah Najasyi yang akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hal ini perlu untuk dicek kembali ya. Kalau Najasyi beriman kepada Muhammad sangatlah mudah karena dia beragama Nasrani dan dia tahu bahwasanya dalam Injil disebutkan akan ada seorang <coughs> ada seorang nabi yang memiliki sifat-sifat tertentu yang telah disebutkan dalam Injil. Ternyata dia melihat di Injil sifat-sifat yang terdapat dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak beriman meskipun tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi bertemu dengan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat. Namun jadi permasalahan apakah Najasyi inilah yang yang mengutus Abraha ini eh, yang merupakan rajanya Abraha dialah Najasyi yang beriman kepada Nabi wallahu taala alam bisawab. Hanya tadi saya katakan Ibnu Hisham tatkala membawakan kisah ini dia menyebutkan An-Najasyi radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian untuk Bapak Mujahid yang berada di Ciputat dan selanjutnya masih uh, kami terima untuk pertanyaan di line telepon. Silakan bagi Anda yang mau bertanya melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silahkan. Uh, eh, dengan siapa, Ibu? Dari Umu Hairia, Ustaz. Umu Hairia di mana? Di Hutan Kayu. Hutan Kayu, silahkan langsung iya. Pak Uh, eh, ini Ustaz, tadi saya uh, mencerna apa uh, ceramahnya Ustaz ya. Itu dalam kurun waktu yang sama itu ada dua agama. Satu agama Nasrani yang masih lurus. Keduanya masih ada pengikut uh, agamanya Nabi Ibrahim ya Ustaz ya. Nah itu apakah yeah. Iya. agama Nasrani yang lurus itu juga melakukan ibadah haji di Mekah atau bagaimana itu Ustaz penjelasannya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis bahwa hanya setiap nabi datang berhaji ya. Setelah Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam seluruhnya berhaji ya. Bahkan disebutkan juga bukan cuma Nabi Ibrahim, sebelum dibangunnya Ka'bah, nabi-nabi terdahulu juga hajian. Namun mereka berhaji hanya mengitari lokasi di mana Ka'bah itu berada, meskipun belum ada dibangun dibangun Ka'bah. Ya. E, akan tapi eh, nabi-nabi e, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya berhaji, baik yang Nabi Yahudi maupun Nabi Musa alaihissalam, mereka dia juga berhaji, ya. Dan seluruh nabi-nabi yang berkesempatan Nabi Isa alaihissalam dia juga e, berhaji. Oleh karenanya e, seluruh agama yang ada tatkala itu mm, melaksanakan ibadah haji di uh, di Ka'bah. Tentunya yang masih menjaga syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, adapun yang sudah menyimpang, kemudian tidak melaksanakan ibadah haji, maka mereka tidak akan berhaji di uh, kota Mekah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, baik. Eh, demikian untuk Ibu Khairi ya yang berada di Rutan Kayu dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, apakah pernah orang-orang Yahudi yang menamakan negaranya itu dengan Israel itu uh, boleh kita laknat dengan uh, nama Israelnya itu dan uh, bagaimana klaim mereka tentang negara Israel ini dengan nama Israel ini silahkan uh, <clears throat> Allah subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israel ya karena Israel adalah uh, Nabi Yakub alaihissalam yang dilaknat adalah Bani Israel keturunan Nabi Ismail Nabi Israel Nabi Yakub yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Yakub alaihissalam dan telah menyimpang dari agama Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang mereka Ibrahim alaihissalam. Uh, eh, itulah yang mereka laknat. Adapun uh, eh, penamaan uh, eh, negara mereka negara Israel ya Allah taala musawab ana tidak tidak tahu tentang masalah masalah ini. Demikian saja ikhwani fillah azani Allah wa para pendengar radio Raja yang dimuliakan Subhanahu wa taala apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada pekan depan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.